Sesungguhnya nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Tetapi yang penting bagi kita yang dituntut bagi kita bukanlah hanya sebagai syakir tetapi dituntut bagi kita kita mempunyai asyakur sifat-sifat yang demikian syakir seorang yang bersyukur adapun sifat yang kedua yang sangat penting bagi kita adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur, itu ada merupakan sebuah nikmat yang membutuhkan syukur berikutnya. Ini khawani bidin rahimani wa rahimakumullah. Karena sifat kebanyakan dari manusia adalah kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Allah tabaraka wa taala menyatakan وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورِ Dan amat sedikit dari kalangan hambaku yang bersyukur kepadaku. Sangat sedikit dari mereka yang mau bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak dari mereka yang kemudian terjatuh ke dalam lumpur kesyirikan. terjatuh dalam amalan-amalan yang mengandung nilai-nilai kebitahan. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan nikmatul Islam ini. Ini adalah hidayah yang sangat besar. Dan ingatlah bahwa hidayah ini, hidayatul Islam bukanlah hasil dari pemberian orang tua kita. Atau karena kita terlahir dalam keadaan kedua orang tua kita, nenek moyang kita, dahulunya Islam. Tidak demikian. Tetapi ini semata-mata hidayah minallah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak manusia-manusia yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit dari mereka yang Islam. Dan walhamdulillah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidayah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harusnya bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqamah menjaga nikmat ini. Betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan dari orang yang beliau cintai, orang yang senantiasa membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa merasakan nikmatul Islam ini. Tetapi ini adalah nikmat ini semata-mata nikmat taufik ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Innaka la تهدي من أحببت ولكن Allah yahdi man yasha Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Abu Talib Ketika menjelang wafatnya, datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkannya, membimbingnya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Hanya saja ada dua orang yang sudah berada duluan. Abu Umayyah dan Abu Jahal. Abu Umayyah ketika itu masih dalam keadaan kafir. yang terus juga berusaha agar Abu Talib mau mendengarkan nasihat mereka untuk tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka tetapi apa hasil dari itu semua berusaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah agar kalimat itu yang menjadi ucapan terakhir bagi Abu Talib dan mereka pun berdua berusaha juga mengajak Abu Talib mengingatkan Abu Talib kepada agama nenek moyangnya yang nyata-nyata amat dan sangat bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Abu Talib pun meninggal dalam keadaan wahwa ala millati Abdul Muttalib. Dia di atas agama Abdul Muttalib. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hidayah biadillah. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita diperkenalkan dengan nikmatul Islam, hidayah ilal Islam, kemudian walhamdulillah Kemudian ditunjukkan kepada kita hidayah mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka periharalah sunnah ini. Nikmat ini. Karena sungguh dari umatul Islam yang mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amatlah sedikit dan lebih sedikit lagi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah dari orang-orang yang mengenal sunnah ini yang bisa istiqomah padahal yang menjadi perkara yang sangat penting ketika seorang telah mengenal Islam dan sunnah adalah mengamalkan Islam dan sunnah itu dan beristiqomah di atasnya. Sangat sedikit yang bisa istiqomah. Di tengah perjalanan dakwah. Terkadang atau tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang dahulu bersama kita lengser satu demi satu dengan adanya ujian-ujian yang menimpanya. Yang mana sunnah ini diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang memegangnya kalqabidu alal jabr sebagaimana orang yang memegang bara api tentunya membutuhkan kesabaran membutuhkan yang namanya al istiqomah kalau dia tidak sabar, dia tidak istiqomah, dia tidak sabat. Api tersebut dia lepas dan mengenai dirinya dan juga orang yang berada di sekitarnya. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Yang namanya hidup penuh dengan ujian-ujian. Berbagai fitnah demi fitnah yang merupakan sunnatullah yang menuntut dari kita untuk sabar dan istiqomah di atasnya. Di atas al-haq. Dan ternyata dalam perjalanan istiqomah ini sungguh amat dan sangat sedikit yang bisa mengakhiri hidupnya dengan al istiqomah Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya fitnah kesesatan itu. Bid'ah yang kecil semakin dipelihara itu akan menjadi bid'ah yang besar. Yang besar bisa mengarah kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah pantaslah dan sangat benarlah ucapan salah seorang dari salaf kita yang menyatakan al bid'ah yang namanya bid'ah itu posnya kekupuran. Saya akan mengantar kepada kekupuran. Ini khonibidin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara perkara yang sangat penting yang bisa memelihara seseorang untuk tetap dia di atas al-istiqamah adalah senantiasa berada dalam bimbingan ilmu. Dengan ilmulah Allah Subhanahu wa taala akan memelihara agama seseorang. Tentunya selama orang tersebut menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan orang lain. Bukan karena tendensi dari dunia. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah. Ilmu yang bermanfaat akan mengangkat kedudukan seseorang yang dengannya seseorang itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah di atas keyakinan, di atas ilmu yang jelas. Dan sungguh sangat banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kedudukan ilmu itu, ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah akan meninggikan seseorang. Di antaranya apa yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Amir بن, بن واسلة bahwasanya Nafi bin Abdul Haris menemui khalifah Umar radhiyallahu taala anhu di Usfan dan adalah Umar mengangkat dia sebagai wali, sebagai seorang gubernur atau semacamnya atas ahli Mekkah. Maka berkatalah Umar radhiyallahu taala anhu kepada pegawainya ini, "Man ista'malta ala ahli wadi?" Siapa yang kamu angkat mengurusi ahlul wadi. Maka dia menyatakan Ibnu Abza seorang yang bernama Ibnu Abza berkatalah Umar kepadanya Waman Ibnu Abza siapakah Ibnu Abza itu maka dia menyatakan maula min mawalina dia adalah bekas budak kami bekas budak seorang budak yang kemudian diangkat ya menjadi seorang pemimpin untuk menduduki mengurusi sebuah wilayah maka menjadi heran Umar radhiyallahu taala anhu terbukti dengan perkataannya fastakhlafta alaihim maula apakah engkau mengangkat mengurusi kaum muslimin seorang budak seorang bekas budak maka dia kemudian menerangkan alasannya qala إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض Sesungguhnya dia Ibnu Abza itu adalah qari'un li kitabillah, seorang dari qurra. Seorang qari yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga seorang alim. Seorang yang berilmu terhadap ilmu faraid. Ya. Mengilmui hukum-hukum Islam. Maka mendengarkan yang demikian itu menjadi tenanglah hati Umar. Lantas Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Ama inna nabiyakum qad qala" إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين Sungguh benar Sesungguhnya Nabi kalian pernah menyatakan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Bihadal kitab Dengan kitab ini, dengan Al-Quran Mengangkat kedudukan sebuah kaum Dan merendahkan bagi yang lainnya Dengan apa? dengan ilmu ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal la ya'lamun Katakanlah apakah sama orang-orang yang berpengetahuan itu orang yang berilmu itu dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan Maka ikhwani fid rahimani wa rahimakumullah. Bukanlah yang menjadi ukuran dengan kekuasaan seseorang. Dengan banyaknya harta seseorang. Tetapi yang menjadi ukuran adalah al-ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Al-ilmu nafi' Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mendatangkan amalan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala wa in kana saghiran aw faqira walaupun dia seorang yang kecil rendah ataupun seorang yang fakir ini khawani biddin rahimani wa rahmakumullah umur tidak menjadi soal tetapi yang menjadi ibrah adalah ilmu yang dia miliki. Terbukti dalam Sahih Al-Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang beliau mengisahkan tentang dirinya sahabat Abdullah bin Al-Abbas Abu Al-Abbas yang beliau sedari kecil telah mendapatkan bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, barulah umur beliau sekitar 13, 14 tahun, masih sangat belia. Qala Kana Umaru yudkhil, yudkhiluni ma'a asyai badrin. Adalah dahulu Umar memasukkanku ke dalam golongan para ahli badar. Para ahli badar tidak diragukan lagi tentang keilmuan, keistiqomawaan, ya, istiqomah yang mereka miliki, karena telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beramallah sekehendak kalian. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala saya telah mengampuni kalian. Itu kedudukan ahlu Badar. Maka ketika Umar radhiyallahu taala anhu memasukkan dalam majelis musyawarah ya, majelis musyawarah Umar bin Khattab itu tidak sembarang orang. Para masyayikh dari ahli Badar. Terus dimasukkan seorang anak kecil, Abdullah bin Abbas. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Setelah melihat anak kecil ini, didapati dari orang-orang tua tadi, seakan-akan ada perasaan berat menerima ya kehadiran Abdullah bin Abbas. Faqala ada yang menyatakan lima tudkhilu hadza ma'ana wa lana abna'un mithluhu. Kenapa engkau masukkan wahai Umar? Ya, anak ini. Padahal kami juga punya anak-anak yang semisalnya. Ya, tidak pantas dalam majelis mereka. Tetapi Umar radhiyallahu taala anhu sabar. Dia ingin memperlihatkan ya. Manzilah kedudukan dan keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pada ada yaumin fa'adkhalahu ma'ahum. Maka di suatu hari Umar radhiyallahu taala anhu memanggil Abdullah bin Abbas kembali dan mengikutkan dia dalam majelis musyawarah dari majelisnya ahli Badr itu. Yang dikali itu Umar radhiyallahu taala anhu hendak memperlihatkan tentang posisi daripada Allah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lantas beliau menyatakan, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Apa pendapat kalian terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." apabila datang pertolongan Allah dan al-fath. Adanya kemenangan. Faqala ba'duhum maka sebagian mereka berucap memberikan pendapatnya, memberikan tafsirannya. Umirna nahmadullah wa nastaghfiruh kita diperintah, kita semua diperintah untuk memuji Allah dan beristighfar kepadanya. Ida nusirna wa futiha alaina. Apabila kita ditolong, mendapatkan pertolongan, dan dibukakanlah bagi kita pintu kemenangan. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'a. Sebagian dari mereka diam dan tidak mengucapkan sesuatu apapun. Faqala li. Maka Abdullah bin Abbas melanjutkan. Di saat itulah Umar menyatakan kepadaku. Akadzaka taqulu ya bin Abbasin? Apakah demikian pula yang kau ucapkan pendapat engkau wahai Ibnu Abbas? Fakultu la. Maka saya pun menjawab tidak. Saya tidak berpendapat demikian. Qalah Fama taqul? Maka dia menyatakan, apa yang kamu, bagaimana pendapat engkau? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah. Ayat ini idza jaa nasrullahi wal fath. Dia adalah berita tentang ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan terbukalah pintu kemenangan. Dan nyata peristiwa Fathul Makkah benar-benar membuka ya mata dunia di saat itu pintu kemenangan berada di tangan kaum mukminin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika alamatu ajalika. Itulah alamat tanda ajalmu itu telah dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, maka diperintahkan untuk dia banyak mengucapkan tasbih kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Umar, "Ma a'lamu minha illa ma taqul." Saya tidak mengetahui darinya terkait ayat ini kecuali apa yang kamu ucapkan. Menjadi taulah masyayikh Badar di saat itu ternyata anak muda ini bukan sembarang anak. Ya. Dia mempunyai ilmu manzilah kedudukan yang tinggi. Oleh sebab itu di masa setelah meninggalnya Umar bin Khattab, para khalifah yang datang setelahnya memberikan kedudukan yang tinggi buat Abdullah bin Abbas untuk memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang menimpa mereka di saat itu termasuk orang yang jadikan rujukan. Ini khonifitin rahimani wa Ada lagi dari kalangan tabi'in. Murid daripada Abdullah bin Abbas. Seorang yang bernama Al-Imam Atta bin Abi Rabah. Rahimahullahu ta'ala seorang budak, bekas budak hitam mempunyai sekitar beberapa cacat di tubuhnya. Beliau termasuk seorang ulama yang buta. Suatu ketika Amirul Mukminin raja di saat itu yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau mendatangi Atha dan kedua anaknya. Mereka duduk dan melakukan salat di dekat Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala Sesudah mereka sholat, mereka bertanya tentang manasik haji kepada Al-Imam Atta rahimahullahu taala. Dan dijawab oleh Al-Imam Atta ya, dalam keadaan tubuhnya itu tidak dibalikkan menghadap mereka. Ya. Dijawab ya dia di depan, orangnya di belakang. Dijawab tanpa menghadapkan mukanya kepadanya semua perkara haji, manasik haji. Yang dia tanyakan dijawab dengan jelas sesuai dengan dalilnya oleh Imam atau bin Abi Rabah. Setelah itu Sulaiman bin Abdul Malik menyatakan kepada kedua putranya, "Kuma faqama." Berdirilah kalian berdua. Kemudian keduanya berdiri. Kemudian dia menyatakan dan memberikan nasihat kepada kedua putranya. Wahai anakku. Janganlah kalian melupakan dari menuntut ilmu. Artinya bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Fa inni la ansa karena sesungguhnya saya tidak akan melupakan kejadian ini. Rendahnya kedudukan kita. Ya. Di depan dari budak hitam ini. Menunjukkan kepada kita ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kedudukan ilmu lebih tinggi dibandingkan kedudukan kekuasaan itu. Kalaulah para mulu, para raja itu tahu kenikmatan ilmu dan kadar daripada ilmu itu. Mereka tahu kedudukannya yang tinggi. Maka sungguh mereka akan merasa kecil Dan kalau perlu bisa merampasnya melalui pedang-pedang mereka. Tetapi kebanyakannya dari mereka tidak mengetahui hal ini. Padahal yang namanya ilmu kedudukannya amat dan sangat tinggi. Ketika sekelompok ahlul hadis berjalan di belakang. Kalau nggak salah Abdullah ibnul Mubarak atau ulama yang lainnya membuntuti sang imam. Kemudian dilihat oleh masyarakat. Yang kemudian disambut oleh masyarakat rombongan tersebut. Sampai-sampai seorang Buddha seorang budak wanita yang berada di salah satu bagian daripada kerajaan itu melongokkan dirinya dan bertanya kepada masyarakat gerangan apa yang terjadi kok ramai sekali lantas dia diberitahu bahwasanya rombongan para ulama ahlul hadis rombongan penuntut ilmu hadis lagi berjalan dan itu diperhatikan dan disambut oleh masyarakat. Sampai dia menyatakan, "Wallah, demi Allah Subhanahu wa taala, inilah kerajaan sesungguhnya, bukan kerajaannya ya Harun al Rashid, Bukan kerajaan raja dia." Ini khonifuddin rahimani wa rahmakumullah. Untuk menunjukkan perkara ini, marilah kita simak sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. وقال أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي dalam kitab beliau Syarafu Ashabil Hadis Beliau membawakan riwayat dari Yahya. Kalau nggak salah Yahya bin Aksam. kala beliau menyatakan berkata kepada aku Ar-Rashid Yang dimaksud di sini wallahu alam Khalifah Harun Ar-Rashid rahimahullahu taala yang beliau ini kemudian dizalimi dan dizalimi pula orang yang bersamanya dengan kisah yang ditulis dengan judul Alful Laila wa kisah seribu satu malam yang di sana digambarkan betapa bodohnya sang khalifah radhiyallahu taala anhu Ya. Dibodoh-bodohi oleh orang yang suka sangat suka berbuat lelucon. Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak demikian keadaannya. Beliau seorang arif, seorang yang berilmu. Itu adalah kisah bohong terkait Khalifah rahimahullahu taala Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau berkata kepada aku, kepada Yahya, rahimahullah, Wahai Yahya, kedudukan apa yang paling tinggi? Kultu ma ya amiral mu'minin. Saya pun menjawab, kedudukan yang engkau miliki wahai Amirul Mukminin. Maka dia menyatakan, maukah engkau mengetahui siapa yang lebih tinggi kedudukannya kedudukannya dibanding aku? Atau tahukah engkau siapakah yang lebih tinggi kedudukannya dengan aku? Maka dia menjawab, Saya tidak tahu." Kemudian khalifah menyatakan akan tetapi saya tahu itu. Dia adalah seseorang yang berada di sebuah halakah. Sebuah majelis. Yang dia menyatakan. Qala haddathana fulan an fulan. Seorang yang menyatakan telah menceritakan kepada kami dari fulan dan dari fulan sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak lain yang dimaksud adalah majelis ilmu, majelisnya para ulama ahli hadis. Maka orang ini yang bernama Yahya ini menyatakan, "Wahai Amirul Mukminin, orang seperti ini lebih baik darimu." Tidak mungkin. Padahal engkau adalah putra atau keturunan dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga engkau adalah pimpinan mereka, pimpinan kaum muslimin. Akan tetapi tetap Amirul Mukminin mengakui, "Na'am, betul dia itu, mereka itu lebih baik dibandingkan aku. Ini pengakuan secara jujur dari seorang khalifah yang bernama Harun al rashid rahimahullahu taala. Juga diceritakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Jami Ahlaqir Rawi wa Adabis Sami' dari Abil Husain bin Faris Al-Lughawi Beliau menyatakan sami'tul ustad Saya pernah mendengarkan al-ustad Ibn al umayt Ibn al umayt yang bernama demikian Yakulu menyatakan Dahulu tidaklah saya menyangka bahwasanya di dunia ini tidak ada yang lebih lezat dibandingkan ar-riasah wal wizarah kedudukan dan sebagai orang dekat raja sebagai menteri yang saya berada di atasnya Beliau dulu menyangka tidak ada yang paling lezat di dunia ini kecuali sebagai seorang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi. Hatta syahidtu mudzakarah Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani wa Abi Bakar Al-Ji'ari. Sampai di suatu hari saya menyaksikan mudzakarah ya terjadi bentuk dialog saling memberikan faidah ilmu antara dua orang ulama yang bernama Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani dan Abu Bakar Al-Ji'abi rahimahullahu taala dengan kehadiran sang pemimpin ini. Dan adalah Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala yaghlibul ja'abi bi kasrati hifdhihi. Itu mengalahkan Al-Imam Al-Ji'abi dengan banyaknya hafalannya. وكان الجعاب يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد dan adalah al-Imam Al-Ji'abi mengalahkan al-Imam At-Tabarani dengan kecerdasan dan kepandaian yang dia miliki. Ya, kecerdasan dari ahli Baghdad yang dia miliki. Sampai-sampai keduanya di tengah-tengah majelis semakin meninggi suaranya. Dalam majelis tersebut. Ya, yang satu dengan yang lainnya saling mengalahkan. Ya. Dengan kedudukan ilmu yang ada pada mereka. Majelis ilmu, muzakarah ilmiah. Faqala al sampai al-Ji'abi menyatakan indi hadisun laisa fid dunya illa indi. Saya mempunyai satu hadis yang hadis ini tidak ada yang memilikinya di dunia ini kecuali saya. Faqala al-Imam At-Tabarani menyatakan hada. Sebutkan itu. Faqala qala Haddesana Abu Khalifah. Perhatikan namanya. Qala Haddesana Sulaiman bin Ayyub. Telah menceritakan kepada kami Khalifah, Abu Khalifah dan beliau menyatakan telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ayyub wahaddatha bil hadis. Kemudian dia menyebutkan rangkaian sanad sampai menyebutkan hadis tersebut. Ini yang dibanggakan oleh Al-Imam Al-Ji'abi di saat itu di hadapan Al-Imam At-Tabarani rahimahullah. Faqala At-Tabarani maka berkatalah Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala Qala haddatsana Sulaiman bin Ayyub. Wa minni sami'a Abu Khalifah. Berkata Al-Imam At-Tabarani rahimahullah telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ayyub dan dariku Abu Khalifah dia mendengar dariku Abu Khalifah Ya, dia mendengar dariku riwayat ini. Dari Sulaiman bin Ayyub. Baik. Antum. Pertanyaan anak. Siapakah yang tinggi sanatnya yang paling tinggi? Al-Imam At-Tabarani kah? Atau Al-Imam Al-Ji'abi? Sebelum kita lanjutkan kisah ini. Akan kentara. Siapa yang paling tinggi kedudukan riwayatnya. Karena Imam Jihadi menyatakan saya mempunyai satu hadis ya yang tidak ada yang memilikinya di dunia ini di saat itu ya di zaman mereka kecuali saya kata Imam Tabarani sebutkan Sampai dia menyatakan qala haddatsana Abu Khalifah qala haddatsana Sulaiman bin Ayyub. Pertanyaannya gampang. Siapakah yang paling tinggi sanatnya? Al-Imam At-Tabarani ataukah Abu Khalifah? Sampai Imam Tabarani menyatakan wa minni sami'a Abu Khalifah. Dan dari ikulah Abu Khalifah mendengar hadis tersebut. Ha, entah. Ya sampai tiga ya. Satu. Dua. Ya sampai tiga aja. Tiga. Wa ant. Tuh. Hah? Baik, mantap. Gampang kan? Ya, kita. Saya ulangi. Berkata al Imam Al-Ji'abi. Ya, dia menyatakan bahwa tidak ada ya yang memiliki hadis itu selain saya. Berkata Imam Al-Ji'abi, Qala haddathana Abu Khalifah. Telah menceritakan kepada kami Abu Khalifah. Berkata Abu Khalifah, Qala haddathana Sulaiman bin Ayyub telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ayub sampai kemudian dia menyebutkan hadis itu secara utuh. Berkata Imam At-Tabarani, qala haddatsana Sulaiman bin Ayub. Imam Tabarani menyatakan telah menceritakan langsung ya kepada kami Sulaiman bin Ayub. Dan dari darikulah sami'a Abu Khalifah Abu Khalifah mendengar dariku. Gampang kan? Ah, tuh, yang pakaian putih. Soko hitam. Siapa yang lebih tinggi? Yang belakang. Antum. Yang mana itu? Gampang sekali. Baik, enak. Ah, Al-Imam At-Tabarani rahimahullah taala ya berhak untuk dapatkan hadiah. Ya nanti diistirahat insyaallah. Ya, Al-Imam At-Tabarani. Maka Imam Tabarani menyatakan setelah itu fasma minni hatta ya'lu isnadak. Wah, dia menyatakan wahai Al-Ji'abi dengarkanlah dariku riwayat ini sampai tinggi kedudukan isnad kamu. Ya, Fa inna tarwi an Abi Khalifah anni. Karena engkau meriwayatkan dari Abu Khalifah, padahal Abu Khalifah meriwayatkan dariku. Ya kan? Maka menjadi tercenganglah Al-Ji'abi di saat itu. Wa ghalabahu At-Tabarani. Dan dia pun dikalahkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Pemimpin yang menceritakan kisah ini dia menyatakan setelah itu. Dan saya sangat berharap di saat itu, di saat melihat menyaksikan kemenangan Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala atas Al-Ji'abi ya saya berkeinginan bahwasanya kedudukanku sebagai seorang menteri sebagai orang yang berkedudukan tidak ada apa-apanya biarlah hilang dariku ya yang penting saya di saat itu sebagai seorang yang bernama Imam At-Tabarani Ya. Dan saya bisa gembira sebagaimana gembiranya Al-Imam At-Tabarani mengalahkan Al-Ji'abi. Ini khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Kedudukan daripada ilmu. Tingginya kedudukan itu. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ahlul iman. Orang-orang yang beriman itu yang berprinsip dengan prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman dengan segala apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka mereka-mereka itulah yang akan ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana seorang akan bisa beriman kalau tidak berilmu? Oleh sebab itulah Imam Bukhari menyatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Mana dalilnya ditinggikan kedudukan orang yang beriman itu? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا ilma darajat akan diangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian. Semakin engkau percaya, semakin yakin kepada manhaj yang sahih, semakin ditinggikan kedudukan engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keiman yang kamu miliki, semakin tinggi pula kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat. Dan bagi orang-orang yang berilmu itu, para ulama darajat ditinggikan kedudukannya mereka dengan orang-orang beriman yang di bawah mereka darajat bukan satu derajat beberapa derajat ini menunjukkan kepada kita manzilah kedudukan ulama una kedudukan yang tinggi dari ulama kita sebagai warasatul anbiya wal mursalin pewaris para nabi dan rasul yang meneruskan perjuangan membela al-haq di setiap masa. Ini khonifitin rahimani wa rahimakumullah. Semakin tinggi ilmunya, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan narfa'u darajatin man nasya. Kami mengangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Berkata ulama kita yang bernama Zaid bin Aslam, guru daripada Al-Imam Malik, yang kemudian diteruskan oleh Al-Imam Malik terkait dengan ayat ini. Narfa'u darajatim man nasha. Kami akan mengangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Beliau menjawab, Ay, yaitu dengan ilmu diangkat kedudukan itu dengan ilmu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada kita ilmu sunnah dan kita diperkenalkan dan bertemu dengan ulama-ulama ahlus sunnah maka ambil ilmu tersebut dan pelihara dan istiqomah di atasnya ini khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena yang namanya iman hakikatnya adalah ketundukan kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dari keterangan sunnah Nabi kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan dan memberikan nasihat kepada kita. Memberikan oleh-oleh nasihat kepada generasi yang datang berikutnya. Sebagai jalan bagi kita di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan amantu billah saya beriman kepada Allah. Wa bima dan segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ala muradillah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian beliau melanjutkan dengan kalimat ringkas berikutnya sebagai pelengkap. Wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan segala ya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan ini khwani rahimani wa rahimakumullah. Kita beriman, kita berislam harus sesuai dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah putuskan itulah agama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kana mu'minin wala mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ya ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim ومن يؤس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah itu apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara untuk mereka kemudian mencari-cari ya pilihan lain dari pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. وَمَنْ يُؤْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Ini khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Hakikat daripada keislaman seseorang adalah huwal istislamu lillahi ta'ala dia adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ghayatul inqiyad dengan puncak ketundukan dan penerimaan terhadap segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. maka tiada jalan yang terbaik yang akan mengantar seseorang kepada jannah Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sabili, jalanku yang lurus. Yang saya menyuruh kepada Allah, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ala basirah. Di atas ilmu dan keyakinan. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Ketika beliau menyebutkan dalam bab doa ila syahadati la ilaha illallah, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Ya. Kemudian dalam masail beliau beliau menyatakan as-tsaniyah di dalamnya terdapat at-tanbihu 'ala al-ikhlas peringatan tentang pentingnya yang namanya keikhlasan. Kenapa? Lianna katsiran minan nasi law ilal ila haqqi karena kebanyakan manusia kalau diajak, disuruh dia kepada kebenaran, wa huwa ila nafsihi. Maka dia mengajak malah kepada dirinya, kepada pendapatnya. Ini khonifuddin rahimani wa rahmakumullah. Ini membutuhkan kepada keikhlasan kepada kita untuk tunduk dan patuh. Jujur di dalam beragama terhadap segala yang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita hidup di dunia ini diberikannya ujian Tujuannya apa? Untuk melihat kepada kita. Siapa di antara kita? Manusia-manusia ini yang paling terbaik amalannya. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk ala kulli syai'in qadir. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan kelanjutannya allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-maut itu dan kehidupan itu. Untuk apa? Adanya kehidupan yang seperti itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling terbaik amalannya? Ini khonifiddin. Rahimani rahimakumullah. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad terkait ayat ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Yang paling baik amalannya. Ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya sesuai enggak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Ini yang dimaksud dengan ahsanu amala. Ini khonifuddin rahimani wa rahmatullah. Berarti tidak boleh bagi seseorang yang menginginkan an-najah keselamatan dengan mencari-cari jalan yang lainnya. Inilah yang disinggung dalam sebuah syair. Tarjun najata walan tasluk masalikaha. Wa'lamu anna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan keselamatan. Akan tetapi engkau tidak mau tidak mau menempuh jalannya. Engkau ingin selamat. Menginginkan jannah Allah Subhanahu wa taala, tetapi engkau tidak menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu dan ketahuilah anna safinata bahwasanya bahtera itu ya la tajri alal yabas tidak akan mungkin berjalan di atas tempat yang kering. Tidak ada. Di tempat yang basah, yang berair. Oleh sebab itulah, kalau nggak salah Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan, siapa yang naik ke Basrah Sunnah, ya, dia pasti akan selamat Siapa yang naik dalam bahtera sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan selamat. Sebagaimana apa? Terselamatkannya orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dia naik dalam bahtera Nabi Nuh. Ya, terselamatkan dia dari banjir yang kemudian menutupi bumi di saat itu. Ini khonibuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menerangkan kepada kita bahayanya untuk mengikuti hawa nafsu. Bahayanya kemudian mengikuti perkara-perkara kesamaran-kesamaran di dalam beragama. Karena tidaklah dikatakan al-ahwa. Disebutkan al-ahwa, hawa nafsu itu. Di dalam Al-Quran kecuali mazmumah selalu dibenci. Ketika seseorang lebih condong kepada hawa nafsu, lebih condong kepada orang-orang yang memiliki kesesatan-kesesatan pemikiran, dikhawatirkan merasuk padanya, masuk kepadanya hawa nafsu tersebut masuk ke dalam relung-relung tubuhnya. Masuk ke dalam hati dan seluruh bagian tubuh tubuhnya. Yang akibatnya kemudian dia membenci al-haq. Sebagaimana dimisalkan anjing, gigitan anjing rabies yang kemudian menggigit seseorang yang racun-racunnya kemudian tidaklah satu tulang kecuali masuk padanya. Virus yang sangat mematikan. Ini kuanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya dijadikan perbandingan oleh ulama kita dahulu bahwasanya tidaklah ashabul ahwa. Orang-orang pengikut hawa nafsu atau penyebar hawa nafsu ahlul bid'ah menguasai sebuah negeri kecuali target mereka adalah mematikan hati-hati penduduknya. Jasadnya ada, tetapi hati-hatinya telah mati. Berbeda dengan orang-orang kafir masuk ke sebuah negeri, yang dia akan rusak adalah tubuh dari kaum muslimin. Tetapi akidah mereka, keyakinan mereka tidak bisa dibeli dan tidak bisa dirusak. Ini khonibuddin rahimani wa rahmakumullah. Makanya kita berhati-hati dari yang namanya kesesatan-kesesatan hawa nafsu. disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Barza Al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa ahwa sesungguhnya termasuk yang paling saya khawatirkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling saya takutkan atas kalian setelahku nanti adalah butunakum wa furujakum. Kalian mementingkan perkara-perkara perut kalian dan perkara syahwat kalian. Melampiaskan hal ini. Wa mudillatil ahwa dan kesesatan-kesesatan hawa nafsu. Lebih condong kepada itu. Ini khwanifidin rahimani wa rahmakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nara. Janganlah kalian lebih condong kepada orang-orang yang zalim itu. Orang-orang yang mempunyai penyimpangan itu. Karena kecondongan tersebut akan menyebabkan kalian akan merasakan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya agama ini dakwatus salafiyah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang diperlukan adalah kepada kita adalah ikhlas dan jujur. Menjalankan agama yang lurus ini. Untuk itulah di kesempatan hari ini kita akan membaca sebuah hadis sebagai pembahasan utama kita di hari ini yang akan menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang telah sempurna dari segala sisinya. Yang tidak lagi membutuhkan tambahan dan pengurangan padanya. Tidak lagi membutuhkan ide-ide dari orang-orang belakangan. Yang akan menceritakan hadis ini akan menceritakan kepada kita bagaimana sih kita itu beragama. Dengan cara apa kita beragama? Hadis tersebut adalah hadis Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu yang beliau menyatakan kana an nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير السنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من الشر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن له جماعة ولا إمام قال فأتزل تلك الفرق كلها ولو أن تأض على أصل السجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك حديث ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lafaz hadis yang kita baca di hari ini adalah lafaznya Al Imam Muslim rahimahullahu taala Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bahwa di sana ada fitan. Di sana ada ujian-ujian wal ibtila wal imtihan. Yang akan berjalan terhadap makhluk ini, terhadap manusia dan jin, terhadap kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Alif Lam Mim Ahasiban nasu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun Apakah itu apakah manusia itu mengira menyangka dia dibiarkan begitu saja yaqulu ayyaqulu untuk mengucap amanna kami beriman kepada Allah dan Rasulnya wahum la yuftanun sedangkan mereka itu tidak diuji dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatanna alladziina min qablihim." Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. diuji umat-umat terdahulu tentang pengakuan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang digergaji, ada yang kemudian dikubur hidup-hidup. Ada yang dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Dan mereka pengikut Nabi dan Rasul di saat itu benar-benar teguh di atas keimanannya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tadi melihat siapa di antara mereka yang benar-benar sadik jujur pengakuan imannya walaya'lamannal dan siapa yang benar-benar dusta maka al fitnah itu adalah al ikhtibaru fitnah itu adalah ujian tidak dibiarkan seorang itu menyatakan amantu aslamtu ana muslim ana mu'min dia menyatakan saya beriman saya berislam, saya ini muslim, saya ini mukmin. Falabud mau tidak mau harus dia akan mengalami ujian demi ujian. Kalau dia sabar di atas keimanannya, kokoh di atas imannya, kala fitnah-fitnah itu datang melanda, maka dia itulah yang benar-benar sadik. Kalau tidak, maka balasannya yang sebaliknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minan nasi dan di antara manusia may yaqulu ada orang-orang yang menyatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimumin. Padahal mereka pada hakikatnya belumlah dikatakan sebagai orang yang beriman. Belum masuk keimanan itu. Yukhadi'un Allah walladzina amanu mereka pada hakikatnya hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Padahal hakikatnya dengan amalan mereka dengan perkataan mereka itu tidaklah ada yang ditipu kecuali melainkan diri mereka sendiri. Wama yash'urun, hanya saja mereka tidak merasakannya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat mereka. Allah pemilik hati hamba-hambanya. Dibongkar hati mereka itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah Subhanahu wa taala menambah rasa sakit mereka itu, ditambah penyakitnya. Apa balasannya? walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dengan apa yang mereka dustakan itu dengan pengakuan-pengakuannya tadi dan bentuk pengamalannya tadi ini fonibiddin rahimani wa rahimakumullah dengan al-ibtila ini wal imtihan ini terhadap manusia ya akan diketahui siapa yang mukmin, siapa yang muslim, yang sesungguhnya. Ya akan dari fitnah tersebut akan nampak siapa yang benar jujur dan siapa yang dusta. Dengan fitnah dan ujian tadi akan diketahui siapa yang benar-benar mukmin dan siapa yang munafik yang berbohong. Akan diketahui siapa yang toyib, yang baik, siapa yang mempunyai penyakit. Ini adalah hikmah min Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khonibuddin rahimani wa rahimakumullah tujuan daripada fitnah itu. Wa insyaallah taala pada season berikutnya kita akan memasuki bagian dalam dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman as-sahabi al-jalil yang beliau mengawalinya kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair bahwasanya manusia di saat itu para sahabat di saat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anishar. Sedangkan saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejelekan dan tentang fitnah-fitnah yang akan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dalam bentuk soal wal jawab. Hudzaifah bertanya, Rasulullah menjawab, kemudian bagian akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi terbaik jalan keluar makhraj, jalan keluar dari fitnah itu sendiri. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam mukaddimah ini bagi kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.